dan merupakan sifat umat yang terbaik yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Dan telah disebutkan apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Selanjutnya kata Syekh Hafizahullah. Disebutkan di situ bahwasanya perkara yang namanya mungkar yang paling mungkar adalah kesyirikan. Dan yang namanya ma'ruf wa huwa a'zamu ta'at wa ibadatullah. Dan yang namanya hal yang ma'ruf adalah segala jenis bentuk ketaatan. Dan seagung-agungnya ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa awalu ma tanha anis syirki wa huwa a'dhamul munkarat. Dan selanjutnya kata Syekh dan yang pertama kali dilarang oleh Allah taala dari pada perkara yang dilarang adalah kesyirikan. Kenapa demikian? Wa huwa a'dhamul munkarat. Karena kesyirikan merupakan sebesar-besarnya kemungkaran. Lalu apa itu syirik? Wa huwa ibadatu khairillah. Kesyirikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Segala bentuk jenis tawakal, mahabbah, khosyah yang diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla au sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah ataupun memberikan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah ini merupakan salah satu contoh dari memalingkan jenis ibadah kepada selain Allah Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 36. Qauluhu Ta'ala walaqad ba'asna dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasula pada setiap umat seorang rasul pada setiap kelompok manusia diutus padanya seorang rasul Lalu apa misi dakwah para rasul tersebut? Ani'budullah agar mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibu taghut dan menjauhi segala jenis taghut. Taghut yakni ma'ubida min dunillah. Segala perkara yang disembah dari selain Allah. Sehingga ayat ini menunjukkan perkara yang ma'ruf yang paling agung beribadah kepada Allah. Perkara yang mungkar yang paling mungkar adalah menyembah kepada tauhid. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala. Dalil berikutnya. Dan sebagaimana pula para hadirin firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita wa ma arsalna min qablik wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad min rasulin dari seorang rasul illa nuhi ilaih kecuali kami wahyukan kepadanya apa wahyu yang Allah berikan kepada para rasul-rasul sebelum para Nabi Muhammad SAW? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Illa ana kecuali aku Allah. Fa'budun. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ayat ini merupakan dalil bahwa misi seluruh rasul, para nabi dan rasul sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia seluruhnya diajak menghamba kepada pemilik para hamba. Sebagaimana kisah ketika sahabat yang mulia Ribi'i seorang sahabat diutus oleh Sa'ad bin nabi Waqqas untuk menemui raja raja Persia Malikur Rum yang ketika itu sedang perang Qadisiyah maka dia datang menemui raja tersebut dan mengajak untuk menyembah Rabbul Rabbul Ab ibad disuruh untuk menyembah hamba menyembah kepada Rabbul ibad menyembah kepada Robnya para hamba yaitu Allah Subhanahu wa taala setelah banyak manusia menyembah kepada hamba maka oleh karena itu para nabi dan rasul mengajak satu misi mengajak perkara yang paling ma'ruf yaitu tauhid. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap penyeru amar ma'ruf nahi mungkar ketika melupakan dakwah tauhid berarti belum menyampaikan perkara yang terbesarnya. Sehingga yang pertama kali harus diterangkan kepada umat ini ialah at-tauhid. Ikhlas beribadah murni kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika yadkhulu fil munkar dan demikian juga masuk kategori perkara mungkar. Apa itu? Kullul ma'asi. Segala jenis-jenis maksiat-maksiat kabairiha wa saghairiha baik maksiat yang bernilai dosa besar ataupun dosa-dosa kecil baik yang bernilai dosa besar di sisi Allah ataupun yang bernilai dosa kecil di sisi Allah azza wa jalla itu semuanya perkara mungkar kemaksiatan sekecil apapun itu namanya kemungkaran. Sehingga ketika Rasulullah SAW masuk masjid dan didapati di tembok masjid atau di bagian depan masjid, pagar masjidnya itu ada bekas riak. Orang berludah dilemparkan ke dinding masjid. Maka ini termasuk jenis kemungkaran. Maka beliau pun mengingatkan kepada para sahabat yang mulia untuk Ketika berluda jangan ke depan. Dibuang ke bawah. Iya. iya. Ini termasuk kesalahan, kemungkaran dan beliau pun mengingkari. Masyal muslimin, segala jenis segala bentuk dosa besar dan kecilnya itulah yang namanya mungkar. Itulah penjelasan Syekh Rahim hafizahullah apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Sekarang masuk poin kedua faidatu qiyamil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Faidah qiyami al amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Faidah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa faidahnya amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Apa manfaatnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Naam. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi sebelumku kecuali para nabi-nabi itu memiliki hawariyun para pembela-pembela setia. Wa ashabun dan para sahabat-sahabat ya'khuduna nabi sunnati. Yang mana para hawariyun dan para ashab itu mengambil sunnah nabinya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Namun setelah mereka datang generasi generasi yang yaqulun mereka berkata bima la yafalun mereka berbicara menyampaikan perkara-perkara yang mereka sendiri tidak melakukannya wa yafalun ma la yumarun mereka melakukan suatu perkara namun yang tidak diperintahkan oleh nabinya lihat kata nabi sallallahu alaihi wasallam faman Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad mencurahkan tenaganya, pikirannya, kemampuannya menghadapi orang-orang seperti ini dengan tangannya. Dia orang mukmin. Waman man jahada biqalbihi fa huwa mu'min. Yang berjihad bersungguh-sungguh mengingkari mereka dengan hatinya Itulah orang mukmin. Wa man jahadahum bilisani, siapa yang berjihad dengan lisannya, wa huwa mukmin. Dialah orang mukmin. Wa laisa wara'a dzalik min minal iman habbatu khardal. Tidak ada lagi di belakang itu keimanan walaupun senilai habbah biji yang paling kecil. Artinya seorang harus berusaha mengingkari segala jenis kemungkaran sekalipun mampunya dengan hati. Jangan sampai seorang melihat kemungkaran dia ribo. Tidak mengingkari hatinya dengan kemungkaran tersebut karena kata Nabi walaysa wara'a minal iman habbatu khardalin rawahu Muslim. Maka disinilah pentingnya seorang berjihad melakukan amar ma'ruf nahi mungkar baik dengan lisannya, dengan tangannya ataupun dengan hatinya. Lalu kata Syekh di situ, qala la salaha lil bashariyati illa bi biqiyamil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kata bu Alif tidak ada kebaikan lil bashariyah bagi kehidupan manusia illa biqiyam kecuali menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kehidupan manusia ini akan selalu baik ketika tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar kenapa yang pertama yang pertama kalau kita lihat keadaan manusia لأن طبيعة الاجتماع البشري أن الإنسان لا يعيش وحده yang pertama dikarenakan tabiatnya tabiat al-istima' al-basyariyah dikarenakan tabiat masyarakat manusia ialah manusia tidak mungkin hidup sendiri La ya'isu wahdah tidak mungkin hidup sendiri. Wa hatta law asa wahdah fa innahu yajibu alaihi ayamura murabil nafsahu bil ma'ruf wa yanhaha 'anil munkar. Walaupun dia hidup sendiri, maka wajib bagi seorang manusia yang hidup tadi untuk memerintahkan dirinya apa itu mengerjakan hal yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Yeah. Ini yang pertama. Bahwa kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang tidak mungkin seorang hidup sendiri. Dia hidup mesti membutuhkan manusia lain. Membutuhkan orang lain. Maka dikatakan al-insan li'annahu ya'nis ba'duhum ba'dha. Dikatakan al-insan karena dia hidup dan membutuhkan orang lain. Sehebat apapun raja, dia tetap butuh yang namanya rakyat. Butuh anak buah. Oleh karena itulah ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun dia hidup sendiri. Karena dia diperintahkan mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Selanjutnya, walakin fil mujtama'atil bashariyah yata'akkad dzalik wa yata'azzama wujubah. Namun namun kata muallif di dalam masyarakat manusia, kehidupan manusia akan semakin kuat perkara amar ma'ruf nahi mungkar dan semakin besar wajibnya Kenapa? Kita hidup bertetangga. Yang namanya manusia itu bermodel-model wujudnya. Ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, orang kan hidup semaunya. Ketika orang hidup semaunya tidak terbimbing dengan ilmu, hidupnya seperti halnya binatang. Sehingga kata para kata Mu'ad bin Jabal, laulal laulal ilm, laulal ilmu lanaisu kalbahaim. Kalau tidak ada ilmu, niscaya kita hidup seperti halnya binatang. Yang kuat menerkam yang lemah, itu binatang. Ya. Maka ditegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar supaya masyarakat itu menjadi baik adanya. Teratur adanya. Jangankan perkara yang namanya prinsip agama. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan negara, RT, itu ada aturan-aturan yang mengikat. Tamu 24 jam harap lapor. Tamu 24 jam harap lapor. Apa maksudnya? Karena banyak orang tidur di lingkungan masyarakat, tak taunya dia adalah orang jahat. Sehingga dengan itu akan terjaga kehidupan masyarakat. Ketika dia orang jahat, segera tertangkap. Dia harus lapor kepada RT setempat. Dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dalam kehidupan kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan menuju kampung akhirat. Apalagi watak manusia. Kalau tidak diatur dengan agama, kata Mu'ad ibn Jabal, pasti kita seperti binatang. Laulal ulama, kalaulah tidak ada ulama, pasti hidup kita seperti binatang. Para ulama yang menuntut dengan ilmu agar kita hidup benar-benar di atas kehidupan yang dicintai oleh Allah. Ini yang pertama, karena manusia tidak mungkin hidup sendiri. Dia mesti hidup bermasyarakat dan dia harus menuntut ditegakkan di tengah masyarakat tersebut amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua. Yang kedua. Lianna min tabi'atil bashar ila man rahimahullah al-udwan wa dhulm. hukmi nufusil ammara bisu. Yang kedua. Dikarenakan min tabi'atil bashar termasuk tabiatnya manusia wataknya orang. Termasuk diantara wataknya manusia, apa itu? Kecuali orang yang dirahmati tentunya. Al-udwanu wa zulmu. Yani dia itu melakukan al-udwan, permusuhan. Wa zulm dan melakukan kezaliman. Kecuali yang dirahmati oleh Allah melakukan permusuhan, perlawanan, kezaliman min nufus al-amarah bisu. Karena dia mengikuti keputusan al-nafus yakni jiwa yang jelek, yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Jiwa yang selalu memerintahkan kepada dirinya untuk berbuat kejahatan. Seperti dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala la'amaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim Di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menceritakan Wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa yang sesungguhnya nafsa amarah, jiwa im amarah, jiwa yang suka memerintahkan kejelekan, inna nafsa sesungguhnya jiwa itu ada yang namanya amarah, selalu menyuruh kejelekan-kejelekan. Namanya nafsul amarah. Nafsu amarah jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Illa man rahima rabbi. Kecuali orang yang dirahmati oleh Robku. Inna rabbi ghafurur rahim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan manusia memiliki tiga jenis nafs. Nafsu mutmainnah jiwa yang tenang. Manusia memiliki tiga macam nafas. Disebutkan dalam kitab beliau Al-Amru bin Ma'ruf wa Nahinil Munkar bahwa manusia memiliki tiga bagian an-nafas. Yang pertama nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Seperti dalam surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati disebut dengan nafsul mutmainnah jiwa yang tenang dia tenang dengan segala jenis ketaatan dia tenang dengan segala jenis perkara yang diridhoi oleh Allah yang kedua nafsu al-amarah ini Jiwa yang sukanya menyuruh kepada kejelahatan, kejelekan. Kemudian yang ketiga, nafsu lawamah. Nafsu lawamah yakni jiwa yang melaknat, mencela diri sendiri. Kata Ibnu Qayyim, nafsu lawamah adalah jiwa yang kadang dia melakukan kebaikan dan di lain waktu melakukan kejelekan. Dalam satu waktu melakukan ketaatan, pada waktu yang lain dia melakukan kejahatan. Dan ketika dia berbuat kejahatan, dia pun mengakui. Dan akhirnya dia pun mencela diri sendiri. Jiwa yang seperti ini, ketika dia jujur, dia akan mengakui kesalahannya lalu bertobat. Itulah nafsul lawamah. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna tarafu bizunubihim. Dan yang lainnya mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Nah, khalatu amalan saliha wa akharu sayyia. Mereka campurkan antara amal yang soleh dan amalan yang jelek. Iya. Kan namun kata Allah, asallah ayatuba alaihim. Namun semoga Allah menerima taubatnya mereka. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jiwa yang seperti ini dia mencela diri sendiri. Ketika dia berbuat maksiat, setelah selesai melakukan maksiat, kenapa saya berbuat itu? Hanya dia menangis menangis dan mencela diri sendiri. Iya, itulah yang namanya nafsul lawamah. Nah. Taib. Makanya nafsu amarah, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, diselamatkan. Ini kondisi yang kedua. Manusia itu punya potensi yang namanya nafsu amarah. Iya. Jiwa yang selalu menyuruh kejelekan. Yang ketiga, ya. wabi hukmi wujudi syayatin al-insi wal jinni. Karena secara hukum keadaan manusia ini adanya wujud syayatin, adanya setan-setan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin alladzina yuzayyinuna linnasil qaba'ih wa yusbitunahum 'anit ta'at. Yang ketiga, kenapa perlu ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena kehidupan manusia tidak luput tentang adanya setan, adanya setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Alladhi yuzayyinun yang mereka itu menghias-hiasi linas kepada manusia. Al-qabaih perkara-perkara yang jelek dihias-hiasi itu perkara baik. Sudah jelas Homer, namun mereka ganti namanya dengan minuman menguatkan apa minuman penghangat begitu. Penghangat tapi Homer, setan pinter mengelabui perkara tersebut. Sehingga banyak orang tertipu dengan label yang kelihatannya menyegarkan tadi. Barakallahu fikum. Terusnya setan manusia dan jin yang yusbitunahum anil ta'at menjadikan manusia itu mereka itu berpelan-pelan dibikin pelan melakukan ketaatan-ketaatan ketika melangkah ketaatan tarik kakinya. Jangan dulu. Tunggu nanti kalau sudah tua. Gitu. Sudah dikeluarkan dompetnya, mau dikeluarkan uangnya untuk sodako, nanti dulu. Belum kaya kamu. Iya, begitulah. Setan menarik kita untuk mundur. Melangkahkan kakinya, melakukan ketaatan. Iya. Baik setan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Selanjutnya, ini poin yang ketiga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana seton-seton yang menarik kepada kemungkaran tak kala nanti dikumpulkan dan dipertemukan dengan manusia-manusia saat menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ceritakan hal ini dalam surat Ibrahim agar kita perhatian bahwasanya setan terus menebarkan segala macam kejahatan. Wa id wa qala syaitan lama qudiyal amru. Dan setan berkata setelah diputuskan keputusan Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fakhtalaftukum. Allah telah menjanjikan janji yang benar. Dan aku pun setan memberikan janji kepada kalian wahai manusia, janji yang aku sendiri menjadi sihir. Iya. Iya. Dia berjanji namun janji setan mengingkari janjinya. Wa ma kana li alaikum min sultan. Dan saya pun tidak punya kekuatan di hadapan Allah, tidak punya hujah. Setan mengakui saya ini salah. Iya. Iya. Namun illa anda'utukum li saya cuman ngajak-ngajak kalian. Ya. Illa anda'utukum li saya hanya mengajak-ajak kalian. Wa makana li alaikum min sultan. Saya juga tidak punya kekuasaan di hadapan Allah. Ila andautukum fastajabtum li. Saya ini hanya ngajak, ngajak dan kamu pun memenuhi ajakan saya. Oleh karena itu, fala talumuni walumu angfusakum. Kalian jangan mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Ya. Wa ma ana bimusrihikum. Saya juga bukan tempat untuk kalian meminta pertolongan. Di hadapan Allah saya tidak ada apa-apanya. Ya. Wa ma antum bimusrihikum Kalian tidak pantas untuk meminta bantuan kepada saya. kafar kafartu bima tumuni Saya mengingkari kesyirikan. Saya mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepadaku. Perhatikan di sini. Allah taala mengingatkan kepada kita anak manusia. Jangan sampai tergiur dengan apa yang diajak oleh syaitan karena syaitan ternyata di hadapan Allah pun tidak mampu menghadapi apa yang kita inginkan. Ini dalam surat Ibrahim Allah Ta'ala menceritakan ayat yang ke-22. Poin yang ketiga, hukmi wujudil maghrayat minasyahawatil muharramah fi kulli waqtin bihasbih. Dan secara hukum, kenyataan yang ada wujudul maghrayat adanya perkara-perkara yang menjadikan orang itu tersesat, tertipu. Apa itu? Yang menjadikan manusia-manusia itu tergiur sehingga menyimpang dari jalan yang lurus. Minas syahwat. Dari syahwat-syahwat. al muharromah Yang diharamkan. Fi kulli waktin bihasbi. Pada setiap waktu sesuai keadaannya. Iya. Gejolak syahwat yang muncul di tengah masyarakat yang dimunculkan oleh para wanita semakin hari semakin banyak berkembang. Tanpa diingkari hal itu ada. Maka kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, apa jadinya masyarakat kita? Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati fattaqud dunya fattaqun nisa. Jaga diri kalian dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. Orang ingin mengejar dunia walaupun itu haram, dia kejar. Wanita-wanita semakin berani menampakkan auratnya di hadapan kaum lelaki. Ini barakallahu fikum semakin hari semakin menyebar maka kata Nabi, "Fattaqud dunya fattaqun nisa." Kalau ini tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang terjadi di tengah masyarakat ini? Oleh karena itu kata Syekh, "Fainal Musta'mati al-bashariyata tujadu fiha al-mukhrayat." Maka sesungguhnya masyarakat manusia itu didapatkan di tengah-tengah mereka al-maghrayat, perkara-perkara yang menyimpangkan mereka, menyesatkan mereka lil wuqu' fil muharramat untuk terjatuh kepada hal-hal yang haram seperti apa? Minan nisa dari kalangan kaum wanita. Iya. Wanita-wanita yang keluar dari rumahnya tidak mengenakan pakaian muslimah. Kalau di zaman Aisyah Ketika itu wanita-wanita berangkat ke masjid dan Aisyah melihat kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalian wahai para wanita, niscaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian. Iya. Yeah. Sebagaimana Bani Israel wanitanya itu pun demikian, dilarang. Kenapa? Karena keluarnya mereka sudah mulai berpenampilan tidak seperti zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau di zaman sekarang Aisyah melihat wanita-wanita muslimah zaman sekarang? Itu pun keluarnya ke masjid. Bukan apa namanya? beraktivitas yang lain. Mestinya akan lebih tegas ucapan Aisyah melihat hal tersebut. Masih muslimin wal ma'akil wal masyarib wal makasib termasuk kata mu'alif semakin banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat makanan, minuman wal makasib usaha-usaha yang haram minuman yang haram, makanan yang haram, usaha yang haram. Iya. Maka kalau ini tidak diingkari, tidaklah kita takut dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat atau termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau, ayur faal ilmu, ilmu agama diangkat. Wayadharu al jahlu, muncul kebodohan terhadap agama. Iya. wayus yusrabul khomru khamr mulai diminum oleh manusia. wayadharu zina, muncul perzinaan-perzinaan wa rijal wa nisa. Semakin sedikit jumlah lelakinya dan semakin banyak jumlah wanitanya. Iya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Semakin banyak apa yang digambarkan oleh beliau, ilmu diangkat, orang alim semakin berkurang. Mencari orang yang mengerti benar terhadap agama ini semakin sulit. Kebodohan menyebar, homer semakin banyak di tengah masyarakat. Zina semakin merata di kampung dan di kota. Barakallahu fikum karena alat semakin canggih. Ya. Ini semakin dekatnya tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana hadis Bukhari dikeluarkan oleh beliau dari Anas ibni Malik. Oleh karena itu, mu'alif menyebutkan di sini mughrayatun fatinatun taghra minan nas. Perkara-perkara yang menyimpangkan manusia, menyesatkan manusia yang bisa menjadikan orang itu taghra, terpikat. Kebanyakan manusia limuqarafatil munkar untuk mendekati hal yang mungkar. Watasab watas butuh kathiran minan nas an il wajibat wal mustahabat. Dan semakin manusia itu mengendorkan semangat mereka an il wajibat untuk menunaikan yang wajib wal mustahabat dan perkara yang mustahabat perkara sekarang yang muncul dari perkara yang menggiurkan orang untuk apa? terpikat dengan kemungkaran. Kemungkaran semakin merata, orang semakin melakukannya semakin tenang. Kata Syekh. Dan orang semakin banyak untuk barakallahu fikum mengendorkan semangat menjalankan yang wajib dan yang mustahab. Karena semakin banyak orang yang meninggalkannya. Maka ini perlu ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa bihukmi an hadha min lazimil bashar. Dan secara hukum bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar termasuk hal yang lazim yang mesti ada di tengah kehidupan manusia. Iya. Jalan raya saja, antum tahu jalan raya dikasih rambu-rambu, ada garis tengahnya, ada lampu apa namanya di setiap perempatannya dan ada aturannya. Ini demi supaya perjalanan Anda itu aman. Ya. Di setiap lampu merah selalu berbunyi diingatkan aturan-aturan bagi para pengendara sepeda motor dilarang memainkan apa namanya? HP atau SMS. Anak yang sudah dewasa memakai helm SNI. Barakallahu fikum. Apa maksudnya? Demi kemaslahatan. Supaya jalannya selamat. Lah kita sedang menuju kampung akhirat yang setan menghadang kita. Di sana sekian banyak perkara yang bisa menjadikan kita tersungkur, tidak lulus berjalan di atas siratal mustaqim. Kalau tidak tampil orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, sementara manusia kadang lupa. Dan sifat manusia itu kadang lupa. Oleh karena itu, lazim suatu yang lazim bagi manusia untuk berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Iqtabat hikmatullah subhanahu wa ta'ala an syara'al amra al amru bil ma'rufi wa al munkar hatta yastaqima sya'nal ummah maka sebagai konsekuensi hikmah ya Allah subhanahu wa ta'ala miliki an al amr Allah syariatkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar supaya apa hatta yastakima sya'nul ummah supaya menjadi lurus perjalanan kehidupan umat manusia wa hatta taqawama hadhil amrad sehingga bisa dilawan penyakit-penyakitnya ya penyakit apa itu penyakit yang menimpa manusia iya yeah. Dan penyakit ini lebih bahaya. Apa itu? Disebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Di hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Iya. Ragu terhadap agama, kufur, nifak, kebid'ahan. Itu semua jenis penyakit. Ini muncul di tengah masyarakat. Nah kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, penyakit ini merata. Sebagai perbandingan kata Syekh, wal umam tujadu mustasfayat. Kehidupan umat manusia sekarang didapatkan berbagai bentuk mustasfayat, rumah sakit, rumah sakit. Iya. Untuk apa rumah sakit didirikan? Li'ilajil amradil hasiyah Allah sibul abdan. Rumah sakit-rumah sakit itu didirikan untuk mengobati penyakit hissiyah. Penyakit mata, penyakit kanker, ya. Sekian banyak penyakit itu sibul abdan yang bisa menimpa badan manusia. Ya. Maka rumah sakit ada yang spesialis ini, spesialis itu. Supaya apa? Karena semakin hari semakin banyak penyakit. Diobati penyakit ini, muncul penyakit itu. Iya. Semakin banyak rumah sakit, ternyata semakin banyak juga orang sakit. Barakallahu fikum. Iya. Maka di sini sama. Kemaksiatan itu penyakit. Ya. Ketika orang munafik diingatkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun Ketika orang-orang munafik diingatkan jangan kalian berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Apa jawaban mereka? Kami sedang melakukan perbaikan. Kata Ibnu Kasir. Yang dimaksud jangan berbuat kerusakan, jangan kalian berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat karena itu kerusakan di muka bumi ini. Iya. Apa jawaban orang munafik? Kami sedang memperbaiki kondisi manusia. Kemaksiatan tapi dianggap sebagai perbaikan umat. Inilah bahayanya kemaksiatan merusak sejarah umat manusia. Maka oleh karena itu, kalau munculnya rumah sakit, rumah sakit itu semakin memperbaiki kesehatan masyarakat sampai di kampung-kampung didirikan pusat kesehatan apa? Desa apa apa namanya PKD apa <laughs> Apa maksudnya? Supaya penyakit yang muncul segera tertangani. Perhatian kita jangan suma perhatian pada penyakit badan. Iya. Oleh karena itu, waktu jadul ala jadil azam. Banyak didapatkan dokter-dokter untuk mengobati penyakit jasad manusia. Wa ada untuk tuhmad ini perkara yang terpuji. Tuhmadu alaihi wa syai'un matlub. Dan sesuatu yang sangat dituntut. Iya. Sehingga pemerintah kita Masya Allah berusaha melayani kesehatan masyarakat sedemikian rupa. Supaya apa? Karena yang namanya sehat itu mahal. Tidak mungkin kita beribadah dengan baik kecuali modal yang besar sehat. Kalau sudah tidak sehat, kita tidak mampu berdiri dengan tegak, beribadah dengan sempurna. Kenapa? Sakit. Maka sakit ini barakallahu fikum harus ditangani sebelum muncul. Ya? Sebelum muncul penyakit sudah didirikan rumah sakit. Ya. Maksudnya apa? Supaya ketika muncul segera tertangani, tidak menyebar virusnya. Nah, sama. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, virus-virus penyakit-penyakitnya menyebar dan menyebarnya sangat cepat karena apa alat komunikasinya semakin canggih ya. dia di rumah buka internet membuka blognya orang Syiah iya. di kamar dia belajar sendiri jadi orang Syiah dia barakallahu fikum jadi seorang khawarij dia kenapa dia membuka blogsnya mereka. Artikel-artikel dia baca di kamar dengan alat yang kecil. Virus menyebar ke kamar-kamar kaum muslimin. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, semakin banyak korban-korban anak muda, orang tua terbawa kepada penyakit-penyakit yang membahayakan masyarakat kaum muslimin. Iya. Ada seorang muda berangkat ke Surya sana bergabung dengan ISIS. Belajarnya dari mana? Dari internet. Berangkat sendiri. Dia jual mobilnya, dia jual tanahnya, berangkat ke sana. Menyebarnya lewat mana? Lewat internet tadi. Alat yang bisa untuk kemaslahatan bisa juga memadorotkan. Kalau dipakai oleh ahlus sunnah, barokallahu fikum, banyak faidahnya. Oleh karena itulah amar ma'ruf nahi mungkar harus selalu ditegakkan supaya sebelum munculnya fitnah sudah tertutup. Selanjutnya wal mujtama'u wal mujtama'atu kadzalik tuhawilu tawfiru kullu ma fihi baqaul mujtama' wa quwwatih. Dan yang namanya masyarakat demikian juga akan berusaha tuhawil berusaha taufiru kullu ma fihi baqa al-mujtama' wa Ingin menyebarkan taufir, ingin menyebarkan segala apa yang ada padanya supaya langgengnya masyarakat dan kuatnya masyarakat. Iya. Wa min awami ma yuhaddiduhu amradus syahawat wasyubuhat. Dan perkara yang paling besar yang mengancam kehidupan manusia ialah penyakit syahwat dan penyakit subuhat. Ya, ini penyakitnya amrod subuhat dan syahwat. Syahwat dan subuhat. Ini dua penyakit. Ya. Dokternya tentu para ulama. Ya. Dokternya tentu para ulama robbani. Ini penyakit namun tidak semua orang tahu penyakit. Kenapa? Penyakit ini yang bisa membaca ulama urabbani, kata Ibnu Qayyim. Wa tabibu dzalik alimur rabbani. Iya. Wal jahlu daun qatil. Bodoh itu penyakit yang bisa membunuh. Iya. Wa tabibu dzalik amran. Dan obat dan obatnya itu ada dua, fitar fitarkibi muttafiqan quran dan Sunnah. Watabibu dhalik dan dokternya alimur rabbani. Dokter yang memberikan resep itu alim. Orang yang alim rabbani. Apa itu alimur rabbani? Orang yang benar-benar mengilmui Quran dan Sunnah dengan manhaj salafus saleh tentunya. Yang kedua dia mengamalkannya. Orang berilmu tidak beramal, ini ada syahwat, ada penyakit, entah subuhat barangkali. Ya. Subhat bisa jadi. Ketika orang yang alim robbani berilmu beramal. alim robbani. Yang ketiga berdakwah. Dia ngerti, dia beramal, tidak berani bicara. Penyakit. Apa itu penyakitnya? Dia itu belum bisa jadi dokter yang baik. Kalau dokter yang baik ini bahaya. Sampaikan. Alimur Rabbani Nah, sekalipun konsekuensinya dia harus dijauhi dari orang. Tidak mengapa. Kenapa? Itulah alimur rabbani. Berilmu, beramal, berdakwah. Dan yang keempat, bersabar. Itu baru namanya alimur rabbani. Orang alim yang rabbani. Oleh karena itu, kunu kunu kunu rabbaniin bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun jadilah kalian rabbaniyin orang-orang yang rabbaniyin yaitu orang-orang yang mereka belajar Quran belajar sunnah dan mereka pun mengajarkannya belajar beramal sampaikan namanya ulama rabbani ya. dan orang yang demikian dokternya ya. dokternya ini Dia akan tahu, wah ini penyakitnya syahwat ini. Kalau itu syahwat, obatnya beramal soleh. Iya. Karena penyakit syahwat, banyak beramal soleh. Wah, ini penyakitnya apa? Subuhat. Maka banyak belajar. Duduk di majelis ilmu. Ada subhat di otak kamu. Jadi, dua penyakit ini ada obatnya. Syahwat, banyak beramal soleh. Lawan. Sehingga gejolak syahwat tadi hilang. Sahwanya sangat kuat, tidak mampu nikah, puasa. Puasa kan dua. Kenapa? Karena kalau tidak, anak muda ini dia akan terjatuh kepada zina. Beramal soleh, sibukkan dengan perkara yang ma'ruf, sibukkan dengan ibadah, maka syahwat akan terjaga dengan puasa tadi. Jadi penyakitnya ada dua, syahwat dan subuat. Fa'ina amrada syahwat Wasubuhat asyadu khataran min amradil adzam. Kata sih penyakit sahwat sina, dan sejenisnya, maksiat dan sejenisnya, Wasubuhat bid'ah-bid'ah, kesyirikan-kesyirikan asyadu khatara. Lebih berbahaya. Min amradil adzam daripada penyakit jasad. Penyakit kulit, kanker kulit misalnya lebih bahaya daripada bid'ah lebih bahaya daripada kanker kulit itu. Iya. Kalau kulitnya hilang, ada kulit apa namanya sekarang? Kulit plastik apa? Ya insyaallah. Eh? Barakallahu fikum. Kalaupun kamu mati dalam kondisi sabar di atas penyakit jasad, jannah. Kalau bertauhid. Ya. Adapun penyakit subuhat dan sahwat kenapa lebih bahaya? Li'annaha amradun tusibul qulub. Karena penyakit menimpa hati. Wa tusibuddin dan menimpa agama. La salaha lil basar illa bihi. Tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan baiknya hati dan baiknya agama. Wal qulub ya mulukul ajsam. Dan hati itu rajanya jasad. Hati itu rajanya jasad. Mata jadi baik karena hatinya baik. Dalilnya dalam hadis Nu'man bin Bashir, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau sekumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sekumpal daging tadi ialah namanya hati. Kalau hatinya baik, jasadnya baik. Orangnya akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kalau hatinya rusak, dia meremehkan adanya hal yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Wassallallahu ala nabina Muhammadin subhanakallah mihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.